Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah wa wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana rizukna hubbal Qur'an واجعلنا من أهله واخسرنا يوم القيامة مع زمرة أهل القرآن اللهم يا ربنا علمنا تأويلا وفقهنا في الدين واجعلنا يا ربنا واجعل القرآن يا ربنا يوم القيامة شفيعا لنا اللهم يا ربنا ارزقنا أدبا بالقرآن وبحملة القرآن اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami hormati para orang tua kami, para bapak ibu hadirin dan hadirat para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah. Hari demi hari berlalu kita lewati, khususnya Ramadan ini, dengan istiqomah kita ngaji di tempat ini. Tapi pun kita harus sadar bahwa bergantinya hari artinya Ramadan pun akan segera meninggalkan kita. Dan ini adalah bulan untuk kita berbekal sebanyak-banyaknya. Maka manfaatkan sisa-sisa waktu sebaik-baiknya dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Khususnya di malam hari, di, budi hari-hari seperti inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih giat lagi di dalam beribadah bahkan menggerakkan semua seluruh anggota keluarganya untuk menghidupkan malam-malam Ramadan seperti yang disabdakan seperti dalam disebutkan dalam sebuah hadis karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam idza awakhir ahlahu Fasyadda mi'zarahu wa ahya lailahu. Kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Menyincingkan sarung masuknya. Ada dua pendapat. Yang pertama, lebih kiat dalam ibadah. Yang kedua, menjauhi hubungan dengan istri beliau, tapi lebih diutamakan mengarah kepada untuk ibadah. Kemudian keluarganya juga dibangunkan. Kemudian malam-malam hari itu pun dihidupkan. Inilah program juga yang kita hadirkan bersama kaum muslimin di Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon dan juga di Masjid Ru dan juga di Masjid Umar sini untuk kita membudayakan kembali cara iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan seperti yang pernah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita bahwa setiap malam dari sepuluh akhir bulan Ramadan bukan kita pilih hari-hari ganjil saja setiap malam setiap hari dan sudah berjalan dua malam, untuk nanti malam adalah malam yang ke-22. Dan mohon dipersiapkan agar setelah sholat taraweh, mengambil waktu sesaat untuk istirahat, kemudian dilanjutkan pergi ke masjid untuk beriktikaf hingga menjelang subuh. Dan setelah itu sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu nunggu isrok, kemudian setelah itu nunggu kalau bisa sempat sholat duha, dan setelah itu bisa istirahat kembali. Intinya bagaimana ayo kita lebih kiat di bulan Ramadan khususnya di akhir-akhir ini. Semoga panjang umur. Amin. Tapi pun kita tidak tahu apakah benar tahun depan adalah untuk kita. Jangankan tahun depan. Esok hari pun belum tentu untuk kita. Tapi senantiasa kita mohon kepada Allah. Semoga Allah berikan kepada kita umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Baik kita langsung kepada bab yang keenam. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharin amin. Fil bab as-sadis ila anqal di bab yang ke-6 sampai perkataan sang musannif fi adabi hamalatil Quran di dalam fi adabil qiraati di dalam tata cara membaca. Qala al-musannif rahimahullahu taala faslun sampai sampai pasal yustahabbu disunnahkan ayakra al-Qur'ana wa huwa ala taharatin dalam keadaan punya wudu suci. Kalau ada orang membaca Al-Qur'an tidak pakai wuduk pun boleh. Yang enggak boleh megang dan menyentuh Al-Qur'an. Kalau orang punya hadas kecil, mohon maaf bukan hadas besar di sini. Hadas kecil yang nggak punya wudhu, membaca Al-Quran boleh. Penghafal Al-Quran tidak sempat berwudhu, lalu ingin mengulang hafalan Al-Qurannya, membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu, boleh. Tapi disunnahkan kalau kita hendak baca Al-Quran, berwudhu, sunnah. Fa in qara'a kalau dia membaca Al-Qur'an muhditsan dalam keadaan punya hadas, hadas kecil di sini maksudnya. Hadas wudu yakni. Jaza maka itu boleh biijma'il muslimina itu sudah merupakan kesepakatan ahli Islam semuanya. Enggak ada yang berbeda di dalam hal ini. Ini kalimat cerdas dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala bahwa selain ini nanti ada khilaf. Untuk orang yang punya hadas kecil disepakati boleh membaca Al-Qur'an. Kalau untuk hadas gede baru nanti ada khilaf. Apakah boleh membaca kalau punya hadas gede membaca Al-Qur'an nanti pembahasan. Baik. Wal ahaditsu fihi katiratun ma'rufatun. Hadis yang membicarakan tentang hal itu banyak sekali dan sangat masyhur. Enggak perlu disebutkan. Karena memang sudah kesepakatan lama cukup. Kita yang penting nyampe ilmunya. Kalau Imamul Haramaini berkata Imamul Haramaini seorang pakar juga di dalam madhab kita. La yuqalu irtakaba makruhan. Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak wudhu, tidak bisa kita katakan makruh. Tidak makruh membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu. Biarpun di berwuduknya sunnah, kalau tidak punya wudhu bukan mak makruh. Umumnya itu begini, selagi lawannya sunnah itu mak makruh. Yang meninggalkan sunnah jadi makruh umumnya begitu, tapi dalam hal ini tidak. Jika ada seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu, tidak makruh. Apalagi haram. Tidak makruh. Wal huwa tarikun lil afdali. Hanya saja ia meninggalkan keutamaan saja. Jadi kalau kita tidak punya wudhu, baca kulullah, kulullah, sah, boleh-boleh saja. Wa ilam ma'a. Kalau orang yang punya hadas tadi, tidak menemukan air untuk berwudhu kan disunnahkan untuk berwudhu. Fa'ilam yajid al-ma'a. Fa'ilam al ma'a. Kalau tidak menemukan air, tayammama. Bertayamum. Sunnah bertayamum. Wal mustahadatu. Adapun wanita yang istihadah. Keluar darah bukan waktu musim haid. Di zamanil mahkumi bi annahu tuhrun. Di zaman yang ia tidak dihukumi haid. Alias di zaman ia dihukumi suci Sebab seorang wanita keluar darah itu kadang darah itu penyakit sehingga biarpun itu keluar darah tidak disebut sebagai darah head Dan beberapa hari yang lalu kita memberi pelajaran kepada anak-anak fikih praktis yang insya Allah ibu yang nggak bisa hadir nanti ambil saja CD-nya ada dua CD fikih praktis satu jam kali dua untuk memahami tentang head dan nifas secara praktis dan gamblang. Maka kalau seorang wanita yang dalam keadaan istihadah artinya keluar darah keluar darah bukan di masa haid. Hukum hukumul muhtis seperti orang yang punya hadat. Artinya ia tetap boleh membaca Al-Qur'an karena bukan seorang yang haid. Wa amal junub wal haidu adapun orang yang berhadas besar seperti orang yang junub, mohon maaf junub ada dua. Bersenggama biarpun tanpa keluar mani atau keluar mani tanpa senggama. Itu namanya ju, junub. Kalau haid, di dalam hal ini dimasukkan juga babnya orang nifas umumnya. Fa'innahu yahrumu alaihi maka haram bagi orang yang junub dan orang yang haid kiraatul Qur'ani membaca Al-Qur'an. Seorang yang haid haram membaca Al-Qur'an orang junub haram baca Al-Quran. Orang punya hadas besar itu haram membaca Al-Quran. Saungkana ayatan au aqalla minha. Apakah yang dibaca itu satu ayat atau kurang? Pokoknya kalau baca Al-Quran hukumnya haram. Itu pendapat. Tapi sudah diisyarat oleh Imam Nawawi tadi. Dalam hal ini ada khilaf. Dan nanti khilafnya akan kami hadirkan. Yang sudah disepakati apa tadi? Orang berhadas kecil boleh membaca Al-Quran. Kalau orang berhadas besar, di sini ada perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang jumhur lama, khususnya mazhab kita Imam Asy-Syafi'i bahwa seorang wanita yang junub dan haid haram membaca Al-Qur'an. <coughs> Wa yajuzu lahuma tapi boleh ijra'ul Qur'ani menjalankan Al-Qur'an ala qalbihima di hati orang haid dan orang junub. Jadi kalau batin baca Al-Qur'an mah boleh. Hmm. Min ghairi talaffudin bihi tanpa mengucapkan dengan lafaz Al-Qur'an. Wa yajuzu dan boleh lahuma bagi keduanya. Ini semoga nih para pembawa Al-Quran, hafid-hafid harus tahu ini. Karena akan kami hadirkan hukum yang lain nanti setelah ini. Pembawa Al-Quran, hufat Al-Quran, ini harus perhatian. Wa yajuzu lahuma. Dan boleh bagi orang yang head dan junub itu an-nadharu melihat fil mushafi mushaf. Melihat mushaf begini menjalankan. Wa imraru al-qalbi dan menjalankan bacaannya di dalam hati. Boleh. Tapi tidak boleh menyentuh loh ya. Selesai. Jadi bagi orang yang head dan junub, itu hukumnya. Tidak boleh membaca Al-Quran, biarpun separuh ayat. Tapi boleh melihat ke mushaf, lalu menjalankan Al-Quran dengan hatinya, bagi yang tidak bisa menghafal. Atau menjalankan Al-Quran dengan hatinya, bagi yang hafal. Bahkan disebutkan juga menggerakkan mulutnya asalkan tidak bersuara. Berat ini. Kemudian wa ajma'al muslimuna, ini yang disepakati lagi. Tadi itu menunjukkan bahwa tidak disepakati. Imam Nawawi itu orang cerdas sekali. Jadi kalimat begitu kalau orang baca itu paham. Berarti masalah head tidak boleh membaca Al-Qur'an itu nanti ada khilaf akan kita hadirkan di akhir pembahasan. Wa ajma'al muslimuna dan disepak, bersepakat kaum muslimin itu kesepakatan kaum muslimin ahli Islam ala jawazi tasbihi yang membaca tasbih wa tahlili dan tahlil biarpun tasbih dan tahlil itu pun ada di dalam Al-Qur'an. Wa takbir takbir wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa aja, wa salati ala nabi ala rasulillah salawat kepada Rasul juga boleh. Baca salawat, baca subhanallah, baca zikir itu intinya. Wa ghairi dan yang lainnya minal adhkari daripada zikir-zikir lil junubi wal haidi bagi orang junub dan orang haid. Qala berkata Imam Nawawi. Qala ashabuna sahabat-sahabat kami, maksudnya ulama-ulama madhab Syafi'i pendahulu berkata, wa kadza idza qala li insanin jika ada seorang yang haid atau seorang yang junub berkata kepada seseorang, dengan bahasa Al-Quran yang dirubah menjadi bahasa mukhotobah, bahasa dialog. Akhirnya berkata, Ya Yahya khudil kita babi kuwah. Ada orang pengen berbicara, pengen iktibas diambil dari Al-Quran. Ada orang namanya Yahya. Langsung, Ya Yahya khudil kita babi kuwah, ambil kitab. Dengan sungguh, dengan benar. Yahyanya sih faham. Padahal yang dibacakan Al-Quran, tapi maksudnya bukan untuk membaca Al-Quran, maksudnya untuk mukhotobah mengajak bicara orang lain, maka itu pun boleh. Wa qasada bihi maksudnya adalah ghairal Quran bukan Al-Quran. Fa izun maka itu boleh. Wa ashbahahu asbahahu dan yang serupa dengannya. Wa yajuzu lahuma dan boleh bagi orang yang haid dan junub tadi apa? Ayyakula berkata indal musibati tatkala tatkala tertimpa musibah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu di dalam Al-Quran. Jadi boleh hal-hal semacam itu itu tarji. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maka itu diberi inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepada Allah juga raji'un kembali. Itu ada di dalam Al-Qur'an tapi bagi orang yang yang haid dan orang junub maka boleh karena tujuannya adalah untuk tarjih, untuk mengembalikan kepada Allah agar ada kesabaran. Bahasanya kita milik Allah, biar sadar diambil oleh Allah, ya milik Allah. Idam lam yaksida syaratnya tidak menginginkan al-qiraat atau bacaan Al-Qur'an. Tujuannya untuk mengenalkan, memahamkan bahasanya ini musibah dari Allah dan kita nikmat ini pun juga dari Allah. Namanya tarji'. Kalau ashabuna berkata sahabat-sahabat kami al-Khurasaniyun dari ulama-ulama Khurasaniyun Wa jujur dan boleh ayakula untuk berkata sang junub dan yang head tadi. indaruku bida batitat tatkala naik kendaraan. Subhanalladzi syakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Al-Qur'an juga. Subhana maha suci. Alladzi zat sakhkhar lana yang telah menundukkan kepada kita hadza ini kendaraan, ini keadaan. Jadi Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an Padahal tidak amar. Cuman Al-Qurannya sudah jadikan zikir. Bacaan di saat kita naik kendaraan. Wa inda doa waktu berdoa baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga Al-Qur'an. Tapi boleh karena bukan lam al qira'ata idza lam yaksida al-qira'ata asalkan sang junub tadi dan yang haid tadi tidak bermaksud membaca Al-Qur'an, tapi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Al-Haramain berkata Imam Haramain. Wa idza qala <coughs> idza qala al-junubu jika seorang yang junub itu berkata mengucapkan bismillah walhamdulillah biarpun hanya mengucapkan bismillah dan alhamdulillah fa in qasadal qur'ana kalau dimaksudkan Al-Qur'an bukan untuk zikir, bukan untuk bersyukur. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah karena bersyukur, enggak ada masalah. Tapi alhamdulillah baca niat qiraatul Qur'an itu Aso bermaksiat. Kata Imamul Haramain. Wa in qasada dzikra. Jika bermaksud untuk berzikir kepada Allah, lam yaksid syai'an atau tidak bermaksud apa-apa, pokoknya ucapkan alhamdulillah. Ya tadi syukur atau apa itu. Lam ya'tam tidak berdosa. Wa yajuzu lahumā. Dan boleh bagi orang yang haid dan orang yang junub Kira Kira'atu manusihat tilawatuhu membaca Al-Quran yang sudah dihapus bacaannya. Jadi ada Al-Quran yang sudah dihapus bacaannya tapi hukumnya masih ada. Seperti wasyekhu wasyekhatu idha zana, zanaya farjumuhuma albattata. Ini ayat yang sudah diangkat bacaannya tapi hukumnya masih ada. Baik ini adalah penjelasan tentang orang haid dan junub. Tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi seperti yang disyaratkan oleh Imam Nawawi sendiri, selain dari kedua itu, mukaddimahnya adalah disepakati ulama, pungkasannya disepakati ulama. Yang disepakati ulama apa tadi? Bahwasannya seorang yang punya hadas kecil disepakati ulama boleh membaca Al-Quran. Kemudian yang disepakati ulama lagi, orang head dan junub boleh membaca dari Al-Quran tapi niatnya zikir. Untuk, untuk tahassun, untuk untuk untuk doa jaga diri. Dikir-dikir. Sekarang yang yang menjadi permasalahan gimana kalau baca Al-Quran bukan untuk itu. Ini kami hadirkan pendapat karena zamannya zaman lemahnya pendidikan agama. Suatu ketika ada sebuah sekolahan. Sekolah menengah atas pendidikan agama dikasih jam paling terakhir. Kadang seminggu sekali. Panas. Kadang guru agamanya baru duduk langsung dengar azan. Azannya di Indonesia sudah tidak syar'i ada kepanjangan. Habislah waktunya. Akhirnya anak-anak mahasiswa, anak siswanya suruh baca Al-Quran perempuannya. Selalu alasan head. Habis. Tiga tahun tidak pernah baca Al-Quran. Dan itu lemahnya pendidikan agama di sekolah umum. Ya. Jam terakhir ngantuk, kena azan, ngaku head. Habis. Dan juga banyak orang yang kerepotan dari para huyat, wanita yang kena head, yang lagi mulai menghafal Al-Quran. Mereka sangat berat jika ternyata harus berhenti menghafal Al-Quran, bisa saja hafalannya itu hilang dan susah untuk dijaga. Maka dalam hal ini perlu kita menghadirkan madhab lain, dan ini bukan madhab lemah. Tapi madhab kuat di dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan juga ini riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan juga ini pendapat kol khotimnya Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahwasanya, tapi jumhur ulama tiga madhab semuanya mengatakan tidak boleh jelas. Seorang wanita haid dan junub tidak boleh membaca Al-Quran, niat untuk membaca Al-Quran. Bukan dikir tadi. Niat baca Al-Quran, madhab imam. Asyafi'i radhiyallahu anhu madhab imam. Hanafi radhiyallahu anhu madhab Abu Hanifah, madhab, imam, madhab Hambali. Semuanya mengatakan tidak boleh. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Kebanyakan ulama. Dan selagi pendapat kebanyakan ulama rata-rata memang lebih kuat. Tetapi madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik memperkenankan seorang wanita membaca Al-Quran. Head, wanita head membaca Al-Quran diperkenankan menurut madhab Imam Malik. Adapun larangan, hadis larangan wanita head untuk membaca Al-Quran itu hadisnya lemah. Cuma dibedakan menurut madhab Malik antara orang junub dengan orang head. Kalau orang junub bisa langsung mandi seketika dan bisa bertayamum. Tapi kalau orang head, Orang junub kan mohon maaf keluar mandi selesai. Apakah keluar mandi terus kan? Tidak. Setelah keluar mandi dia bisa langsung ma mandi atau langsung bertayam. Oh, maka kalau menurut madhab Malik sekalipun bagi orang junub nggak ada alasan. Tidak boleh membaca Al-Qur'an. baik ada pun orang head karena mungkin headnya panjang ada 10 hari, ada 7 hari, ada 13 hari. Maka di saat seperti ini maka biarpun masih dalam keadaan darah mengalir, darah merembes, maka bagi seorang wanita head tadi menurut madhab Imam Malik dan ini bisa dipakai. Tapi ada catatan barangkali agar tidak terlalu lebar. Catatannya adalah untuk belajar mengajar dan untuk para khufat agar tidak hafal ada hilang hafalannya. Selagi ini pendapat ulama besar nggak usah ragu. Jangan sampai ragu mengambil pendapat semacam ini. Kadang orang lebih senang mendambil pendapat lemah tapi urusan keuangan misalnya. Zakat itu diberikan kepada masjid dan madrasah itu nggak ada empat madhab yang ngomong. Tapi kenapa kok marak di masyarakat kita ini? Padahal ini urusan hartanya fakir miskin. Dan zakat diberikan madrasah, zakat diberikan masjid. Gak ada pendapat satupun dari empat madhab. Urusan duit ini seharusnya hati-hati, jangan. Tapi urusan-urusan yang hal-hal semacam ini, pembacaan Al-Quran ini, orang ragu-ragu mengambilnya. Sangat ringan ini, karena ini urusan ibadah. Dan pendapat ulama, bukan kil di dalam madhab malik, bukan pendapat lemah di dalam madhab imam malik, tapi pendapat yang kuat di dalam mazhab Malik. Bahkan tidak ada lagi pendapat seperti itu. Selain itu. Dari mazhab Malik. Jadi mazhab Malik adalah boleh seorang wanita head untuk membaca. Tapi karena ada jumhur yang mengatakan tidak boleh. Yuk dibatasi. Nah para ulama mutakhir mengatakan. Dibatasi apa? Untuk belajar. Mengajar. Dan untuk menjaga hafa, hafalan. Belajar dan mengajar untuk menjaga hafalan. Biarpun di dalam madhab malik itu sendiri lebih luas dari itu. Itu temukan dua, dua kelompok ini. Madhab jumhur dan madhab malik. Jadi yang punya hafal Al-Quran terus, yang ngajar Al-Quran terus, jangan berhenti. So, Ustaz Hafidh Al-Quran hanya dengar tok setengah bulan. Setengah bulannya ngajar, headnya setengah bulan. Karena zaman sekarang zaman rusak, makanan macam-macam sehingga jarang normal wanita headnya sekarang. Ya. Semuanya makan, pagi mah ini, semuanya dimakan oleh nah, ini rusak. Headnya tidak karu-karuan. Sudah begitu, ah, pendapatnya yang diambil adalah madhab jumhur, sehingga pendidikan Al-Quran pun akan semakin kendor. Tidak apa-apa ini diambil dan tidak usah khawatir. Imam Malik rahimahullahu taala. Baik, hal-hal ini seperti ini masih ada pendapat besar maka kita kita berani ngambil. Ini bukan pendapat lemah. Kalau pendapat lemah nggak berani ngambil. Karena kita di sini juga ada tahfidul Quran. Kita merasakan berapa betapa beratnya. Seminggu saja tidak diulang bisa berantakan. Apalagi headnya 13 hari. Ayo. Ngulang kalau tidak ada suaranya gimana itu? Coba tanyakan boleh menghafal Quran itu kerepotan. Jadi kepada para hafat, tidak apa-apa mengambil pendapat ini karena untuk menjaga hafalannya. Coba digabungkan dengan pendapat keras kemarin itu. Lupa Al-Quran, dosa gede, sudah begitu head, nggak boleh baca Al-Quran hancur itu. Hah? Kita perlu mempermudah urusan semacam ini. Sebab ini bukan urusan hukukun nas. Dan juga bukan pendapat lemah. Di dalam madhab tertentu. Tapi pendapat kuat di dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi, tapi ingat, masalah menyentuh Al-Quran tetap tidak boleh. Memegang Al-Quran lain ini, pembahasan lain sama sekali. Jadi kesimpulannya bahwa, membaca Al-Quran untuk belajar dan mengajar, seorang ustazah nalkin nuntun santrinya membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tapi cukup sebatas itu. Selagi sudah tidak butuh lagi, tidak sih? Diulang misalnya seorang muridnya itu minta diulang tiga kali, ya gurunya ngurang tiga kali. Tapi kalau menghafal Al-Quran, sesuai dengan kemampuan dia untuk bisa menjaga Al-Qurannya. Hanya catatan dalam al malik tidak langsung hatam sekaligus itu. Insya Allah tidak ada langsung hatam bacanya. Jadi adalah kemudahan semacam ini tolong dihadirkan. Mohon maaf, ini bukan pendapat lemah di dalam madhab Imam Malik. Bukan kayak urusan zakat itu. Zakat itu padahal nggak ada pendapat lemah pun nggak diangkat. Pendapat lemah nggak lemah sekali pendapat masalah zakat bahwasanya zakat boleh diambil untuk masjid untuk madrasah. Itu lemah sekali bukan pendapat empat madhab. Tapi kenapa kok marak di masyarakat kita ini? di orang fakir pada doyan. Ini kan musibah ini. Giliran diberi masalah-masalah semacam ini berat sekali. Tidak wahai para hufat, para kura ringankanlah orang-orang yang menghafal Al-Qur'an itu dengan pendapat ini Cuman kalau memang orang masih bisa berpegang dengan madhabnya jumbur, pendapatnya jumbur, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai keberatan, sampai Al-Qurannya hilang lagi, hilang lagi, hilang lagi. Belum lagi melahirkan nanti. Lahirkan setiap tahun, lahirkan nifasnya yang panjang, 40 hari, 45 hari, 50 hari. Baik, ini pembahasan. Dan dalam hal ini, Madhab Imam Malik rahimahullah memperkenankan. Head dan nifas tidak ada beda di dalam hal ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Selesai masalah ini mohon di, dihadirkan. Jadi kalau seorang wanita head untuk ngajari ibu-ibu yang bimbing putrinya Al-Quran nggak ada masalah dalam keadaan head. Tapi jangan megang al anaknya suruh buka Al-Quran, ibunya menuntun. Alhamdulillah, Supaya terus belajar ini adalah kesinambungan. Karena sekarang pendidikan sudah lemah. Kalah sama sinetron. Ibunya head. Alhamdulillah kata anak. Ibu head. Gak ada bimbing. Sinetron anaknya. Sinetron. Baik. Faslun fasal. Idalam yajidil junub wa wilhaidu ma'an tayammama. Jika seorang yang junub itu tidak menemukan air. Tayammama. Bertayamumlah dia. Gak ada air. Pengen membaca Al-Quran. Anda seorang yang junub atau head. Tentunya setelah tuntas dari head, maksudnya terputus darah headnya, berhenti, waktunya mandi, tidak ada ah, air. Maka saat itu boleh bertayamum, wa yubahu lahul qira'atu wassalatu wa ghairuhuma. Maka diperkenankan saat itu membaca Al-Qur'an boleh. Sebab tayamum bagi orang yang tidak punya air sama kayak mandi besar, sama kayak uduk. Orang head bertayamum di saat gak ada air ya kayak mandi besar hukumnya. Orang haid bertayamum boleh baca Al-Qur'an, boleh salat. Kalau buang angin tetap boleh membaca Al-Qur'an sebab dia kayak sudah mandi besar. Tinggal tinggal tayamum lagi, tayamumnya untuk hadas ke kecil. Dalam mazhab Syafi'i misalnya seorang suami habis junub, nggak ada air, nggak tahu di negerinya nggak ada air. Tayamum, setelah tayamum, sholat kesentuh sama istri, batal kan? Tapi tayamum untuk ngangkat junubnya tidak batal. Karena kayak tadi kayak man, mandi sudah. Berarti kalau nanti hadas, ya tinggal tayamum lagi. Tapi tayamumnya untuk apa? Untuk hadas kecilnya tadi. Fa'in ahdathala ini. Kalaupun nanti berhadas setelah seorang head atau seorang junub itu bertayamum. Dia boleh melakukan sholat dan boleh dia itu membaca Al-Quran. Fa'in ahdatha kalau ternyata nanti dia berhadas. Hadas kecil di sini. Buang angin disentuh suami atau istri. Khuribat alaihi salat Yang nggak boleh sholat tok. Sebab sholat harus tayamum baru. Walam tahrumul qiraatu, Tapi baca Al-Qurannya tetap boleh. Kenapa? Karena yang nggak boleh baca Al-Quran itu orang punya hadas besar. Sebab hadas besarnya sudah dihapus dengan apa tadi? Tayamum yang pertama tadi. Wal julus fil masjid wa Boleh duduk di masjid. Duduk di masjid boleh. Mimma la yahrumu ala al muhdithi Pokoknya sesuatu yang tidak haram bagi orang yang berhadas kecil boleh. Orang nggak punya wudhu boleh duduk di masjid? Boleh. Maka seorang head yang tidak punya air kemudian bertanya mum. setelah itu kok berhadas kecil lagi, berhadas kecil, maka dia boleh duduk di dalam masjid karena dia tidak disebut sebagai orang head lagi. Baik. Kama kata salah seperti kalau sudah mandi, thumma ahdata kemudian berhadas kecil. Wahadha mimma yus'al anhu wa yustaghrab. Ini kadang jadi yang menjadi hal yang sering ditanyakan tapi orang heran. Yukalu ini semacam pertanyaan. Junubun yumna minas solat Seorang junub gak boleh solat Wala yumna min koratil Qur'an wal julus fil masjid. Tapi gak dilarang membaca Al-Qur'an dan duduk di masjid. Junub apa itu? Yaitu junub yang sudah tayamum kemudian berhadas kecil. Junub sudah bertayamum Kemudian berhadas kecil. Habis orang junub bertayamum boleh tidak duduk di masjid? Baik. Setelah itu berhadas kecil. Masih boleh? Boleh. Karena tayamum pertama. Ini hanya sekedar kayak teka-teki itu. Min ghairi daruratin tabadorot. Kaifa suratu gimana gambarnya? Fahada suratuhu. Inilah contohnya. Tumala farqa fima maka kemudian tidak ada perbedaan dari apa yang telah kami sebutkan tadi. Enggak ada perbedaan apakah tayamumnya fil hadhari baina tayamumil junubi antara tayamumnya orang yang junub fil hadhari waktu di rumah atau fil safari dalam bepergian. Sebab ada ulama dalam mazhab kita itu membedakan. Kalau tayamumnya di rumah enggak sah. Harus mandi besar lagi. Tapi kalau tayamumnya di tengah jalan enggak usah enggak usah tayamum lagi. Maksudnya kalau kalau kalau orang kalau tayamumnya di di rumah, maka kalau berhadas kecil tetap tidak boleh membaca Al-Qur'an, dia harus bertayamum lagi untuk hadas besar. Begitu. Cuman ini pendapat yang mengatakan, yang membedakan ini dianggap lemah. Tapi yang benar enggak sama. Baik tayamumnya di rumah ataupun tayamumnya di tengah jalan sama. Kalau kan sudah bertayamum kok nanti berhadas kecil, tetap hadas gedenya tidak kembali lagi. Selesai. Buat dzakara ba'du ashabi Syafi'i ini menyebutkan sebagian dari pengikut Imam Ash-Shafi'i syafii annahu sesungguhnya idza tayammama fil hadari karo bertayamum di hadar di tempat tinggal istabahas salata dia boleh melakukan solat. Wala yaqra' badaha tapi enggak boleh baca setelahnya. Ini perbedaannya. Wala jadi fil masjid enggak boleh duduk di masjid. Was tapi yang sahih Jawazudalika. dzalika kama qaddamnahu yang benar boleh. Jadi pokoknya sudah bertayamum untuk diperkenankan dari hadas gede dan hadas gede, hadas head dan hadas junub, maka saat itu pun boleh duduk di masjid. Biarpun setelah itu keluar hadas kecil. Baik. Walau tayammama. Walau tayammama, kalau kemudian bertayamum, seseorang bertayamum, jelas ya? Itu masalah tayamum. Tayamum itu bisa menggantikan mandi besar. Jika tidak ada a air. Tayamum bukan menggantikan wudhu saja. Selama ini orang mengira tayamum hanya untuk menggantikan wudhu. Ternyata tayamum juga bisa menggantikan mandi besar. Persis. Cuman caranya saja, nggak beda. Jangan tayamum gantikan mandi besar lalu gulung-gulung di debu. Bukan begitu. Cuman ada para sahabat Nabi begitu. Dipikir tayamumnya mandi besar, gulung-gulung di debu. Jadi tayamumnya tetap wajah dan tangan. Jadi tayamumnya mengang, tayamumnya untuk hadas besar dan hadas kecil sama. Bukan harus gulung-gulung. Sama so, persis. Jadi ibu head gak ada air. Bukan sekedar gak ada air ibu, mohon maaf. Seorang wanita head sakit, demam, luar biasa, nyentuh air, gemeteran. Uh, mau sholat subuh. Tayam, tayamum. Jadi jangan dianggap yang namanya tayamum harus di saat air tidak ada secara sesungguhnya. Ada air tidak ada tapi maknawi. Ada tapi seperti tidak ada. Air ada banyak di belakang. Cuman tadi katanya ada tiga hari mau lepas. Jaga di kamar mandi belakang. Gak bisa ke belakang kan? Tayamum saat itu. Jadi begitu. Atau seorang wanita takut. Takut tuh gak bisa loh ya. Namanya orang takut gak bisa dipaksain. Ada sebagian daerah-daerah. Mohon maaf. Biasanya kamar mandinya kan dipisah. Tidak satu rumah. Tidak di Agar belakang gak jauh gitu ya. Lupa barangkali malam itu tidak membawa air ke ke dalam. Dan tidak ada air sama sekali. Mau keluar. Mungkin karena keadaan suasana masyarakat keruh. Atau sesuatu yang menakutkan. Dia takut, takut, takut benar. namanya takut bukan main-main. Kalau pura-pura takut Allah juga tahu. Dia nggak berani keluar bagaimana? Mau tidak sholat subuh? Atau tidak sholat isya ini belum sholat isya ini rupanya. Suaminya pergi nggak ngomong-ngomong. Sendirian di rumah mau keluar gak berani. Mau sholat ah, nggak ada air nih. Sholatnya pakai tayam. Tayamum. Jadi bukan harus apa tadi? Air tidak ada. Air mah ada, cuman dia takut ngambilnya. Orang namanya takut, ya takut sudah. Ya gitulah takut. Jadi tayamum. Head sekalipun dalam keadaan head. Tayamum. Tapi kalau ada air dan dia bisa pakai air, nggak sah tayamumnya. Ada air kebiar-kebiur, hanya males saja sentuhan air tayamum, ya nggak sah. Baik. Walau tayammama. Jika seseorang itu melakukan tayamum. Wasalla wa qara. Kemudian dia melakukan sholat wa dan membaca Al-Quran. Tumara amaan kemudian melihat air. Yalzamu maka wajib baginya istimalu untuk menggunakan air tersebut. Sebab termasuk yang membatalkan. Tayamum adalah apa? Melihat ah, air. Jadi kalau kita melihat air langsung batal, maka hendaknya kita berwuduk. Adapun yang kita lakukan sudah sah. Solatnya sah. Baca qurannya tidak dong. Cuman saat ini kita hendaknya apa? Kita berwuduk lagi. Karena kita melihat ah, air. Jika urusannya mandi, ya mandi. Fa inna yahrumu fa innahu yahrumu 'alal karena ada air maka haram baginya untuk membacanya. Wa jami'u ma yahrumu 'alal junubi hatta dan semua yang haram bagi orang junub enggak boleh. Jadi setelah kita bertanya kemudian kita melakukan salat dan membaca kemudian kita melihat air dan bang sebenarnya dirinci ini oleh para ulama tentang apakah melihat airnya di waktu dia melakukan salat atau di saat keluar keluar salat atau sebelum salat Cuman ringkasnya seperti ini. Wajabi ma yahrumu junubi. Dan semua yang haram bagi orang yang junub. Hatta sila sampai mandi. Jadi yang membatalkan tayamum. Apa itu? Melihat ah? air. Walau tayamum wa Kalau ada orang bertayamum kemudian sholat. Wa kemudian dia membaca. Thumma aradat tayamum lihadathin. Kemudian dia ingin bertayamum karena hadas kecil, aulifaridotin atau melakukan sholat fardu ukhro. Sebab tayamum itu, di dalam madhab kita dan jumhur, bahwasanya tayamum satu hanya untuk sholat fardu. Anggap saja ibu tadi yang ditinggal suaminya di rumah sendiri yang ketakutan, gak bisa ngambil air. Kebetulan maghrib belum sholat, isya belum so, sholat. Belum so. Habis sholat maghrib nunggu isya. Belum batal dia. Tapi dia sholatnya pakai tayam, Tayamum. Maka sholat isyaknya harus tayamum yang baru lagi. Sebab tayamum satu menurut madhab kita Imam Syafi'i adalah untuk satu sholat fardu. Tapi untuk sholat sunat sebebas-bebasnya. Kita bertayamum sekali bisa digunakan untuk seribu sholat sunnah. Tapi kalau untuk fardu, fardu. Nah ini di saat dia melakukan, dia berhadas, dia bertayamum. Atau untuk melakukan fardu, faridotin ukhro, untuk melakukan sholat fardu yang lainnya. Oleh ghairi dalika, anda punya maksud untuk tawaf. Untuk tamkin zauj untuk menyerahkan dirinya kepada suami. Maksudnya kita bikin zut ada seorang wanita yang head sebelum mandi tidak boleh digauli oleh suaminya. Karena tidak ada air, maka dia bertayamum untuk boleh digauli oleh sang suami. Maka kalau belum tayamumnya itu kayak kayak mandi besarnya tadi itu. Fa innahu la yahrumu al-qira'atu. Nah, kalau seperti ini enggak haram. Kalau dia bertayamum kemudian setelah itu dia berhadat, atau dia itu ya berhadas karena sudah tayamum sudah jelas yang pertama. Tayamum setelah itu kok berhadas. Hadasnya hadas kecil. Maka boleh tidak baca? Boleh la yahrumu al 'alal madhhabis sahih al muhtar Menurut pendapat yang benar yang dipilih. Pilihannya Imam Nawawi. Wa fihi wajhun ada pendapat lain di ba'di ashabi Syafi'i sebagian dari pengikut Imam Syafi'i annahu la yajuz itu enggak boleh wal ma'ruf al awal yang pertama tadi aja boleh aja jangan pusing-pusing. Amma idza lam yajidil junubu ma'an wala turaban ini yang sering dilupakan oleh para santri dan semuanya. Yang tidak pernah menemukan air dan tidak ada debu, tidak tahu di mana hidupnya ini. Anggap saja orang ini tidak menemukan air, tidak menemukan debu, di bis saja. Ibu-ibu head Sadar bahasanya ini jam begini, ini di atas kendaraan kayaknya suci saya ini. Iya. Yeah. Mau turun sopirnya belum tentu mah mau. Sementara kita berada di waktu so salat. Anggap saja subuh. Sudah kerasa ini subuh ini kayak bersih benar nih. Kan kerasa seorang perempuan lebih tahu tentang dirinya sendiri. Kayaknya sudah bersih benar tuh. Aduh. Ah, Yakin biasanya tanda dan harinya sudah hari berhenti nih. Dia nggak bisa sholat subuh mau turun nggak bisa. Mau nggak ada deh debu. Apa yang dilakukan di atas kendaraan? Melakukan sholat. Wala turaban nggak Tidak menemukan air, tidak menemukan debu. Fa innahu yusolli. Hendaknya dia tetap sholat. Dihormatil waktu untuk memuliakan waktu. Ala hasabi halihi sesuai dengan kemampuannya. Semampunya. Kalau bisa mensucikan, membersihkan bekas darahnya dibersihkan. Kalau tidak bisa ya biarkan. Jadi semampunya artinya semua syarat yang harus dipenuhi dipenuhi kalau bisa. Yang nggak bisa ya tetap nggak bisa ngadep kiblat, tinggalkan kiblat. Nggak bisa bajunya bersih karena ada mohon maaf ada bekas softeknya barangkali mau dilepas di mobil ya orang repot nanti. Ya sudah biarkan begitu ala hasabi hali semampunya. Tapi yang penting jangan meninggalkan sholat. Cuman nanti kaidahnya semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya seperti bersuci tidak ada maka nanti sholat itu diulang. Kapan diulang? Kalau sudah di tempat yang enak nanti. Tapi yang penting tidak dosa. Lakukan sholat. Lakukan sholat. Semampunya. Menutup aurat kalau bisa. Kalau ternyata kakinya nggak bisa dicari apa cari penutup kaki bingung kelihatannya. Tidak apa-apa karena memang tidak ada untuk menutupnya. Cuman sebaiknya wanita tertutup juga. Sudah. atas kaki atau apa. Tapi ingat. Yang boleh dibaca mana? Wahai ibu yang head di atas mobil tadi. Yahrumu alil kiraatu kharija sholat. Tapi setelah setelah sholat, nggak boleh membaca Al-Quran. Cuman bolehnya apa? Untuk sholat tok saja. Itu pun hanya fatihah tok yang boleh dibaca. Jadi ibu yang tadi, yang dalam keadaan head di atas kendaraan tadi mau turun nggak ada, nggak mungkin, tak takyamum nggak bisa, dia tetap so, sholat. Agar tidak ketinggalan sholat. Cuman dia setelah sholat nggak boleh baca Al-Quran. Karena dia belum apa tadi? Belum mandi besar atau belum bertayamum. Dan di dalam sholat pun yang dibaca hanyalah Al-Fatihah saja. Karena itu yang wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan Fatihah pun nggak boleh diganti dengan yang lainnya dikir-dikir. Anggap saja Fatihah ini pendapat yang dikukuhkan. Wayahrumu dan diharamkan alihi bagi orang tersebut. Apakah wanita atau laki-laki yang dalam keadaan seperti itu? Laki-laki mungkin di atas kendaraan mimpi basah. Sebab gambarannya kalau di sini nggak ada air itu kok hanya di kendaraan saja, nggak ada debu ya. Masa di rumah kita nggak ada debu ya kan? Ada nah, debu kan ada tayamum di sini, nggak ada air. Yang nggak ada air, nggak ada kendaraan, nggak ada air, nggak ada debu itu nggak kebayang di sini kecuali di kendaraan. Ya, air melimpah ruah. Baik orang head atau orang junub, misalnya seorang mimpi basah, belum sholat isya. Mimpi basah, waduh kendaraan, sopirnya nggak mau berhenti, kacau ini. Tidak lagi masuk subuh. Masuk subuh satu jam lagi. Ya Allah subuh. Sopir berhenti. Berhenti apaan? Ribut. Ya Allah, ini saya junub nih mimpi basah nih. Gimana? Tayamum nggak ada debu. Karena dalam madhab syafi'i gak boleh kecuali debu. Ada penjok gak dianggap dalam madhab syafi'i. Ya sudah langsung saja sholat Allahu Akbar. Yang dibaca hanya fatihah saja. Adapun zikir-zikir yang ya subhanallah yang dibaca itu zikir. Wal yahrumu kiraatul fatihati. Nah, ini masalah fatihah saja dibahas. Ulama berbeda pendapat. Fatihahnya. Dalam keadaan seperti itu boleh tidak fatihah? Tadi saya katakan boleh. Ada yang ngomong nggak boleh. Sudahlah jangan didengar yang ngomong nggak boleh. apa Satu saja pilih boleh. Biar enak ngamalinya. Wa sahihul muhtar. Yang sahih yang dipilih adalah annahu la yahrum. Tidak haram. Bal yajib. Bahkan wajib. Wajib baca Al-Quran. Biarpun tadi belum sempat mandi besar karena tidak ada air dan tidak ada tayamum. Wa inna sholata la tasihu illa biha. Sebab sholat tidak sah kecuali dengan apa? Dengan Fatihah dalam madhab kita. Wa kama jazati sholatu al-dharuratin ma'al janabati, maka seperti halnya boleh sholat. Dalam keadaan darurat kan boleh sholat. Gak punya wudhu, gak punya apa tadi? Tayamum. Sholat pun masih boleh. Tajuzul kira'atu maka membaca pun jadi boleh. Nah ini. Kiraannya adalah Quran. Kama tajuzu. Solatnya saja boleh, maka membaca fatihahnya tadi jadi boh. Boleh. Wasani, pendapat yang kedua lah ya juz Tidak boleh baca fatihah. Pendapat yang kedua. Tapi sudahlah, ngambil pendapat satu saja. Yang al-mukhtarus sahih, pendapat yang dipilih yang benar. Seorang wanita head atau laki-laki junub atau wanita junub. Ingin melakukan solat, tidak menemukan air. Dan tidak menemukan debu, dia langsung solat namanya menghormat untuk menghormat waktu. Atau sholat faqidu ini Sholatnya orang yang kehilangan dua alat bersuci. Debu dan air. Atau hormatil wakat untuk menghormat waktu. Cuman nanti di oh, oh yang penting gak dosa dulu laporan. Ya Allah, aku bisa melakukan hanya seperti ini loh ya Allah. Ada kekurangannya. Gak apakah hambaku. Pahala, pahala. Utuh pahalanya. Gak berkurang. Bahkan double nanti. <laughs> Dapat sholat lagi nanti. Bertani pendapat yang kedua. lah ya juz Gak boleh baca fatihah. Bal ya'ti bil adhkar tapi datang dengan zikir-zikir. Ya-, allati ya'ti bihal ajizu seperti zikir yang dibaca bagi orang yang enggak bisa baca Fatihah. Kalau ada seorang tidak hafal surat Al-Fatihah, maka waktu solat surat Al-Fatihahnya diganti dengan zikir-zikir yang lainnya. Jadi orang head dianggap kayak itu. Orang junub yang enggak mandi yang enggak mandi dan enggak butuh, maka solatnya tidak boleh membaca Fatihah. Ini menurut pendapat yang kedua. Yaitu coba baca zikir. Jadi Allahu Akbar langsung aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Nah, ini salat aneh ini. Enggak aneh. Pendapat yang kedua. Alladzina yafat syai'an seperti orang yang enggak hafal Quran, minal Quran dari Quran. Orang kalau salat, ada seorang bapak mualaf atau bapak tua nggak pernah ngaji Al-Quran, tobat, mau sholat Ya jangan suruh baca Al-Fatihah langsung. Ya enggak hafal Fatihah. Sholat aja Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, sah. Cuman kalau bapak-bapak, ibu-ibu begini ya enggak sah. Sudah hafal fatihah. Lianna hadza ajizun syar'an. Sebab orang yang haid dan junub itu. Di saat tidak menemukan air dan debu. Itu juga ajiz. Enggak mampu secara syariat. Kalau ajiz hisan seperti orang yang tidak mampu secara hakikat. Seperti orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Maka waswabu al-awwal, tapi pendapat yang benar yang pertama, orang head dan junub dalam keadaan tidak menemukan air dan tidak menemukan debu, dia boleh melakukan sholat dan wajib membaca Al-Fatihah. Wahadil furu' dan ini cabang-cabang fikih kayak begini ini, allati karnaha yang kami sebutkan itu yuhtaju ilaiha sangat dibutuhkan. Dibutuhkan. Walihada oleh sebab itu asyartu aku mengisyaratkan di sini ilaiha kepada hal-hal tersebut biau jazil ibarati dengan ibarat yang ringkas. Kalau dijelentrehkan buat kitab baru lagi. Ilmunya Imam itu ilmu yang gak sabaran. Jadi kalau nulis apa-apa gede-gede, berjilid-jilid. Ini aujazil ibarat itu dipendekkan. Yang penting ada gambaran tentang orang head. Bagaimana kalau dia melakukan sholat. Orang junub bagaimana. Wa illa. Kalau tidak saya ringkas begini. Falaha setiap permasalahan tadi. Ada adillatun, ada dalil-dalilnya. Wa tatimmatun dan kesempurnaan faidah-faidah kathiratun yang banyak, ma'rufatun yang sangat masyur. fi kutubil fikih di dalam kitab fikih wallahu a'lam bisawab. Ini saja insyaallah ada gambaran umum dan tinggal diganti menghayati, mengamalkan insyaallah. Ini dari kitab At-Tibyannya Imam Nawawi bagaimana cara kita membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam bisawab. Baik, syukur kami haturkan kepada guru kita yang mulia Buya Yahya atas pemaparan kajian kita Batibian ini dan selanjutnya langsung saja seperti biasa kami buka sesi tanya jawab dan untuk memudahkannya kami batasi satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya ya yang kami hormati dan Allah muliakan. Tadi Bu Yahya Ah, menganjurkan sepuluh akhir, menghidupkan sepuluh akhir. Yang saya tanyakan ah, menghidupkan sepuluh akhir itu adalah salat-salat sunnah di antara Nah, maka salat-salat sunnah itu sesudah salat witir karena sudah taraweh langsung witir. Berarti boleh. Yang kemudian salat-salat sunnah itu boleh digabung. Misalkan salat hajat sama taubat atau salat syukurul wudhu, tahiyatul masjid dan qobliyah. Kemudian uh, seorang anak boleh mengodok orang tuanya yang telah meninggal itu boleh atau tidak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu ya, saya mau tanya, saya membaca riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, siapa memimpikan sesuatu dan belum melihatnya, hendaknya dia berusaha untuk mengikatnya di antara dua helai rambut. Eh, maksudnya Coba diulang. Eh, bahwa Rasulullah bersabda, siapa memimpikan sesuatu dan belum melihatnya, hendaknya dia berusaha untuk mengikatnya di antara dua helai rambut riwayat dari Ibnu Abbas. Baik, terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan selanjutnya langsung saja kepada guru kita yang mulia Buya Yahya dipersilakan untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang menghidupkan malam malam Ramadan khususnya 10 akhir bulan Ramadan Lakukan segala amal ibadah. Sebanyak-banyaknya. Dan dihimbau, dihimbau untuk bisa membagi waktu beribadah itu dengan tiga model. Jangan murni sholat-sholat saja. Tapi sesaat memang, oh, seperti semalam kami hadirkan, tiga hal. Yang pertama sholat dan baca Al-Quran. Yang kedua tafakur. Berikan waktu sejenak untuk merenung. Dosa apa yang sehari kita lakukan. Kesalahan saya dengan tetangga. Terus ngotak-ngadik kekurangan kita itu. Tafakur. Dosa-dosa dan terus. Kesalahan kepada siapa. Hadirkan di hadapan Allah. Kalaupun kita bisa mengingat. Tafakur sa'afan. Salat kita sudah benar. Salat kita sudah benar atau belum. Jadi tafakur itu lebih bagus daripada rukuk-rukuk kita yang banyak itu. Orang sholatnya banyak tapi sambil sholat ngelamun dagangannya kan kacau. Jadi sisihkan waktu untuk tafakur khusus. Merenungi sholat kita sudah benar. Bagaimana aku sekarang kiamulail. Istri saya ketakutan di rumah nangis-nangis. Wah, pikir ibadah. Tunggu istrinya di rumah atau diajak sekalian. Jadi semuanya itu harus ada. Kalau tidak tafakur itu nggak sempurna ibadah itu. Jadi sangi ibadah sholat. Ada orang sholat. Dok. Makanya kami himbau. Kalau kita lagi ngajak tafakur bersama tolong hentikan sholat. Setelah tafakur nanti. Kadang tafakur itu perlu diarahkan juga. Sekarang orang tafakur apa? Kan yang lamun sawahnya tok mulai tadi satu jam lamun sawah itu. Lamun sawah bukan tafakur namanya yang lah lamun takhayul. Kalau tafakur itu menjalankan pikiran untuk merenung. Tapi khayal itu bayangan panen, rumput, ini itu. Jadi perlu dibimbing sehingga ada kalau kita di atas, eh, malam itikaf itu ada tafakur kita ajak ngerenungi masalah-masalah diri kita dengan sesama terus satu persatu. Baru setelah itu kita hadirkan dalam bentuk doa nanti. Dalam bentuk doa. Permohonan kepada Allah atas kekurangan kita tadi. Dan jangan ragu kita menyebut kekurangan kita. Apa sekarang ini kekurangan kita? Mungkin kita adalah orang yang masih makan haram. Adukan saat itu. Sadar waktu tafakur tadi. Di dalam berdoa mohon, Ya Allah, kenapa kerjaanku masih haram, Ya Allah. Gantilah dengan yang halal. Adukan. Ya Allah, aku tahu ini haram. Kenapa aku masih melakukannya? Tadi melihat yang haram. Sampaikan kepada Allah. Jadi antara ibadah, sholat Eh, Quran, kemudian tafakur, kemudian permohonan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya salat-salat doa. Termasuk di Mekah pun himbauannya seperti itu. Bagaimana dia umrah berkali-kali tidak sadar, warisannya nggak beres-beres karena pernah tafakur tuh. Hah? Jadi tafakur itu luar biasa. Dikatakan oleh Qadiyat khairu min ibadah di sana. Lebih bagus daripada ibadah. Jadi orang banyak tafakur renung hidup masa depanku gimana akhirat nanti ya Allah amalku kayak begini. Aku dolim kepada si A, si B ya Allah. Dan di saat kita sadar bahwasanya kita kurang, adu kepada Allah. Allah yang akan memberi pertolongan nanti. Nah, di sini Bapak ini bercerita bagaimana kalau kita melakukan misalnya sholat sunnah yang banyak. Boleh, kalau sudah jelaskan bahwasanya sholat witir itu bukan sholat penutup. Dihimbau sholat witir itu dijadikan sholat penutup. Kalau orang sudah witiran habis teraweh, kok malam harinya bangun, ya sholat sunat sebanyak-banyaknya. Himbauan, himbauan kan tidak ha? harus. Misalnya, Habis makan ditutup dengan minum teh. Setelah minum teh nggak boleh makan lagi. Pelit banget tuh orangnya. Enggak lah. Ya boleh, hanya ini biasanya kalau habis makan, minum teh ini semuanya bubar-bubar, itu loh. Ha. Jadi itu hanya himbauan untuk jadi sholat penuh, tidak harus. Jadi mau sholat sebanyak-banyaknya juga boleh. Kemudian mengumpulkan sholat dengan sholat. Itu ada beberapa sholat as salawat al-mundarijah tahta sholatin ukhro ada jenis-jenis sholat. Yang bisa digabungkan dengan sholat-sholat yang lain seperti sholat wudhu, habis wudhu, kita langsung melakukan sholat hajat. Kemudian kita melakukan langsung sholat istighfar, Allah Akbar. Tiga sholat, tiga niat digabungkan dalam dua rakaat boleh. Itu memang ada boleh. Dan seperti itu. Dan mengulang lagi juga boleh. Sholat hajat bisa diulang seratus kali dalam semalam. Hajat yang pertama apa? Biar diampuni oleh Allah. Hajat yang kedua, ya Allah, agar dijauhkan dari dosa. Hajat yang ketiga apa? Lupa jadi di hajatnya satu-satu. Sudah hajat. Ya Allah. Kok saya malas ibadah? Salat lagi dua rakaat. Ya Allah semoga saya kiat ibadah hajatku. Hajat yang ketiga ya Allah. Agar suaminya tambah cinta. Istrinya tambah cinta. Apa-apa. Rizkinya tambah. Hajat yang keenam. Salatnya banyak setiap malam. Boleh. Karena hajat kita banyak. Sepanjang hajat itulah. Hendaknya kita memohon. Dan hajat kita amat banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mengkodok sholat bagi orang yang telah meninggal dunia, ini ada pembahasannya bahwa jika ada, ini pembahasan dalam fikih syafi'i bahwa jika ada seorang meninggal dunia dalam keadaan punya utang sholat, maka pendapat yang pertama yang dikukuhkan tidak usah dikodok, tidak usah dibayarkan fitiah. Tinggal kita mintakan ampun saja kepada Allah. Pendapat yang pertama yang dikukuhkan, nggak dikodoi oleh ahli warisnya, nggak pakai fitiah. Pendapat yang kedua, disamakan dengan puasa, dihiaskan dengan puasa. Kalau ada orang meninggal dunia, kemudian dia punya utang sholat, maka dibayar fitiah oleh dibayarkan fitiah diambilkan dari tarikahnya peninggalannya, yaitu setiap sholat satu mud. Pendapat yang ketiga dan ini yang dilakukan oleh Imam As-Subuki rahimahullah ta'ala, bahwa boleh dikodokkan oleh ahli warisnya, setiap sholat dikodok satu sholat. Cuman kalaupun tidak, nggak ada masalah. Karena apa? Aslinya tidak ada beban untuk kita, dan juga tidak apa Bukan. Pendapat yang kukuhkan yang pertama, enggak diapa-apain. Kalaupun ada orang yang mengkodoi dan jelas bapaknya pernah punya utang sholat, Enggak apa-apa. Pendapat yang ketiga. Boleh dilakukan di malam Ramadan? Ya boleh-boleh saja, kenapa tidak? Di luar Ramadan saja boleh, di luar Ramadan, dalam Ramadan juga boleh. Adapun hadis yang disebutkan yang belum pernah lewati. Bisa saya lihat sebentar nanti soalnya ada, ikat. Ada sambil yang bertanya saya lihat apa. Ada orang ikat rambut. Ada orang punya hajat belum pernah melihatnya lalu di diikat di antara dua rambutnya. Wallah alam. Coba ada yang tanya lagi satu lagi? Ada satu lagi pertanyaan masih ada waktu? Atau yang tertulis saja? Tidak hmm? ada? Ya, silakan ada ini. Selamat malam. Ini, ini, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya yang saya hormati, saya mau bertanya, kalau mengadakan syukuran di rumah ya atau muludan gitu, apakah benar di rumah atau di tembok itu tidak boleh terpampang foto-foto keluarga? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan Ibu bahwa foto masalah foto. Jadi pernah dibahas, kami bahas tentang gambar. Tuh. Ada empat model gambar, ini pembahasan fikihnya. Gambar yang mutlak haram, Allah al-musawwirin. Allah mengutuk orang-orang yang menggambar. Itu adalah gambar yang mujassamah, mujassadah. Gambar patung itu mutlak haram Kecuali itu anak kecil. Boneka-boneka untuk anak kecil itu hati Siti Aisyah. Kemudian gambar-gambar yang mujassamah dari hayawannya, dari binatang yang punya nyawa. Itu haram mutlak. Patung-patung itu haram mutlak, tidak ada tawar dalam hal ini. Tidak ada istilah seni atau sen bukan seni. Kemudian yang kedua adalah gambar-gambar yang yang mutlak halal. Gambar mutlak halal adalah gambar pepohonan, pokoknya yang tidak bernyawa. Mutlak halal. Apakah dalam bentuk patung atau yang lainnya. Kemudian ada yang khilaf dalam hal ini. Yang ketiga, ini pembahasannya bisa dilihat di benang merah. Yang ketiga adalah gambar yang bentuk bernyawa, sempurna, tapi tidak timbul, tidak mujassamah. Dalam hadis Nabi disebut dengan rokem. Maka dalam ini khilaf di antar ulama. Kebanyakan ulama mengatakan, lukisan-lukisan seperti itu, gambar-gambar binatang, yang bernyawa, atau gambar yang bernyawa termasuk manu, manusia, maka gambar itu adalah memang ini khilaf. Kebanyakan ulama mengatakan bahasanya itu adalah haram. Kalau utuh. Kalau tidak utuh menjadi tidak haram menurut kebanyakan ulama. Tapi sekelumit ulama mengatakan bahasanya asalkan tidak mujassamah, tidak mujazzazah, tidak bentuk, maka itu tidak haram berdasarkan hadis Nabi tentang ar-raqam. Ila raqam, kecuali raqam. khilaf. Kemudian yang keempat, fotografi. Tidak pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fotografi. Fotografi ini bukan membuat sesuatu yang baru. Sebab kisahnya orang yang membuat patung itu diharamkan nanti di akhirat suruh meniup. Karena membuat ya, sesuatu yang menyerupai cipta Allah dipaksa untuk meniupkan roh. Kalau tidak dihukum nanti. Tapi kalau fotografi itu bukan membuat sesuatu yang baru. Karena dia membidik satu fokus, kemudian disimpan. Dan dia tidak mendatangkan sesuatu yang baru, seperti cermin. Jadi fotografi itu tidak, tidak tidak tidak ada masalah. Ini yang kelima. Jadi fotografi tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah nanti siapa yang difoto. Mohon maaf kalau difoto orang nggak pakai baju. Ya kan? Ya jadi jadi kalau masalah fotonya tidak ada masalah. Kecuali menurut sebagian ulama dari Hindia, itu kita hormati di saat mereka melarang sebagian ulama Hindia itu melarang foto secara total. Karena apa? Mereka khawatir masih masuk budaya-budaya mereka itu karena di rumah-rumah mereka itu punya fotonya dewa-dewi. Karena akidah mereka yang masih menyembah dewa, yang tidak bisa mendatangkan patung, mereka mempunyai gambar foto dewa-dewi. Sehingga sebagian ulama India melarang. Kita hormati yang demikian itu kalau orang nggak mau fotografi. Tapi di saat ada orang menggunakan fotografi itu, foto-foto ini ya bukan kita katakan haram. Karena ini adalah tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW. Sebab surah yang ada pada zaman Nabi, itu kisahnya adalah uh, kisahnya adalah orang-orang di Habasyah sana itu. Kalau ada ada pemimpinnya, ada nabinya, apa ada orang soleh meninggal, dibuatkan patung. Sehingga Nabi mengutarilah La'an Allah al-musawwirin. Allah mengutuk orang yang buat patung itu. Yang mutlak haram adalah pak patung. Kalau fotografi tidak ada pada zaman Nabi SAW. Dan sehingga ada di dalam usul fikih itu adalah tahqiqul manat. Ya apa sih yang dimaksud surah di zaman Nabi itu? Bukan fotografi. Sebab fotografi tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Dia adalah gambarnya ada, ini manusianya. Cuman di dibidik, ini loh hasilnya. Ini adalah itu. Tapi kalau orang melukis membuat sesuatu yang baru itu. Jadi ini dalam hal fotografi, nah, baru menjadi haram nanti kalau fotografi itu adalah misalnya gambar-gambar yang tidak benar, membangkitkan syahwat dan sebagainya. Membangkitkan syahwat itu pada zatnya, bukan orangnya. Kalau orang setiap hari lihat gambar porno, tidak sahabat lagi karena sudah rusak dia itu. Ya konslet itu. Bukan itu artinya kalau oh gue anu biasa saja. Eh ya biasa lihat. Jadi ukuran orang normal itu. Orang normal. Tapi asalimah. Nah kemudian foto keluarga, ini permasalahan kehormatan kemuliaan. Seorang suami itu biasanya paling cemburu, tidak pengen istrinya dipamerin depan orang itu. Tidak pengen dipajang-pajang, itu hanya kehormatan. Anak putri, Punya anak putri kenapa saya pamerin? Itu, itu masalah kemuliaan kehormatan saja. Ada pun masalah foto kelihatan tidak bermasalah. Cuman masalah kemuliaan kehormatan seorang suami ya. Masa istrinya dipamerin orang kan privasi itu. Nanti, nanti komentar semua, oh hidungnya, ini kemancungan, ini kepesean. Kan gak enak bener tuh. Jangan dipamerin. Sehingga, sehingga wanita para para orang-orang mulia itu selalu istrinya itu adalah hanya untuk dirinya dan anak-anaknya tidak dipamerin. Jadi masalah itu, masalah foto dipajang dan sebagainya akan foto terhormat, foto keluarga menutup aurat dan sebagainya. Hanya untuk bisa dikenali. Cuman kadang ada niat, anak saya yang cantik biar dilihat sama orang. Itu sudah niat busuk para bapak itu. Mau jadikan pameran tuh anaknya. Istrinya dipamerin. Sehingga didandani waktu pergi saja. Kadang-kadang kadang-kadang suruh nampakkan dikit-dikit dari lekuk tuh punya bangga oh, istriku. Bodinya begini istriku. Nah, ini kan laki-laki sakit itu. Privasinya dipamerin sama orang. Ya. Itu masalah kehormatan kemuliaan Ibu. Hanya Memang kalau bukan hanya waktu syukuran saja. <laughs> Waktu syukuran itu tidak setiap saat kalau perlu tidak perlu dipajang di tempat-tempat yang wah semua orang bakal lihat. Mohon maaf kadang-kadang itu jadi kebanggaan seorang istri. Jadi malu rugi kalau seorang istri dibanggakan oleh suami hanya karena kecantikannya. 20 tahun lagi pengen mau apa? Mau dibanggakan apanya? Berarti harapannya wah suamiku tidak mau lagi nanti kan gitu. Jadi kita perlu dibanggakan oleh suami karena kasih hatinya, cintanya itu bukan karena kecantikannya yang dipajang. Nanti akan dibangga oleh suami sepanjang dia cantik. Ah, yang sekarang berapa? 30, 40? 60 tahun gimana? Bingung nih kulitnya di mana sama telapak tangannya sama kan begitu. <laughs> Ya kan? Jadi seorang istri seharusnya akan mencari kasih dari suami adalah dengan perilaku, akhlak, adab, bukan hanya senang dipamerkan kecantikannya. Memang berdandan cantik hendaknya seorang wanita seperti itu untuk suaminya, bukan untuk dipa dipajang, bukan untuk dipamerin, itu saja insyaallah. Jadi adabnya sebaiknya Sebaiknya foto-foto. Nah, kalau foto wanita yang tidak terhormat tidak menutup aurat, maka jangan dipajang. Kalau fotonya menutup aurat, sebaiknya tidak dipajang. Ada aturannya ya. <laughs> Sebaiknya tidak dipajang. Ya dipajang ruang tamu lah, ruang ruang kamar, ruang dalam yang nggak bakal dilihat oleh semua orang. Sekarang semua orang lihat ini ini, akhirnya menjadi orang niat jahat kadang-kadang niatnya baik. Berubah. Jadi tidak ada haram mutlak seperti itu tidak ada. Jadi haramnya karena sebab lain. Fotografi bukan haram dari datnya. fotografi haram karena sebab lain misalnya fotonya porno, membuat fitnah. Ya, kemudian ada masalah adab, masalah kehormatan para wanita, itu saja. Dan tidak haram seandainya seorang suami majang foto istrinya di depan. Hanya masalahnya kecemburuan seorang suami saja kayaknya hilang nih. Sebab istrinya bagaimana dipamer-pamerin kan begitu. Ya. Itu saja Ibu, nggak apa-apa Allah silangin saja. Semoga Allah menjaga kemuliaan kita semua, keluarga kita semua, istri-istri kita semua, anak-anak kita semua dan diberi oleh Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dijaga dari fitnah. Baik, mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa nanti malam yang bisa pergi dibarengi oleh saudara. Kalau perempuan putrinya, jangan memaksakan ke alun-alun Cirebon kalau nggak ada temannya. Jam dua malam naik motor, cari surga. Surga apa itu? Ha? Eh, Dan dananya muenor, minyaknya kecium setengah kilo. Mau masuk neraka itu. Jadi eh, kalau ada temennya rombongan, kalau tidak ada, kalau takut sekarang tidak usah pulang, buka di sini nanti bareng sama rombongan Al-Bahjan. Biar aman nanti. <laughs> Jadi kalau sendiri di rumah kita kita himbu, cukup sholat di rumahnya sendiri, iktikaf di rumah sendiri, seorang wanita iktikafnya di rumahnya. Kalau di masjid tolong aman, terhormat. Dan alhamdulillah masjid At-Taqwa sangat terhormat, ada batasannya, toiletnya pun berbeda, dan batasannya tinggi. Kalaupun ada yang baring tertidur pun tidak ada dilihat oleh kaum laki. Laki itu insya Allah aman. Baik ini saja. Semoga Allah menjadikan kita ahli Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuhtil alaina. Innaka ala kulli syai'in Allahumma ya Allah. Ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di rumah tangga kami ya Allah. Jagalah rumah tangga kami dari fitnah apapun ya Allah. Engkau yang maha tahu untuk menjaganya ya Allah. Berikan kepada kami keindahan yang sesungguhnya ya Allah. Berikan kepada kami keindahan yang sesungguhnya ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat dolim kepada pasangan kami ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat aniaya kepada pasangan-pasangan kami ya Allah. Dan lembutkan hati kami ya Allah. Dan jauhkan kami ya Allah dari segala dosa dalam rumah tangga kami. Anak-anak kami jaga semuanya ya Allah. Anak-anak kami jaga semua ya Allah. Rizki kami ya Allah. Mudahkan rizki kami dengan rizki yang halal yang penuh berkah. Di bulan berkah ini ya Allah. Yang rizkinya masih haram gantilah dengan yang halal ya Allah. Yang kerjaannya masih haram gantilah dengan yang halal ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah lintasan di hati kami ya Allah yang kadang muncul lintasan-lintasan kotor ya Allah kami mohon gantilah dengan lintasan kemuliaan ya Allah ya Allah jangan kau kabulkan niat kemaksiatan kami jangan kau kabulkan niat jelek kami ya Allah jangan kau mudahkan kami ingin kebaikan jelekan ya Allah agar tapi segala kebaikan yang kami inginkan mudahkan ya Allah ya Allah seperti engkau mudahkan kami masuki bulan Ramadan, maka kami mohon. Bantulah kami untuk menghidupkan sepuluh akhir bulan Ramadan. Dan jadikan kamilah orang-orang beruntung di malam Lailatul Qadar, ya Allah. Malam seribu bulan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni segala dosa kami dan dosa orang-orang tua kami. Dosa guru-guru kami semua, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua ketulusan dan keikhlasan, ya Allah, di dalam berjuang ini, ya Allah. Dan semua yang berjuang di tempat ini berikan ketulusan dan keikhlasan, Ya Allah. Semua mereka, Ya Allah, berikan ketulusan dan keikhlasan, Ya Allah. Baik yang berjuang dengan hartanya, pikirannya, atau tenaganya, Ya Allah. Kami mohon, Ya Allah. Dan kami mohon di majlis yang mulia ini. Jadikan kami ahli istiqomah, Ya Allah. Telah engkau mudahkan kami istiqomah di bulan Ramadan ini, Ya Allah. Di luar Ramadan, jadikan kami ahli istiqomah dalam ibadah, Ya Allah. Dan mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami, Dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman.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 Tanah yang paling ujung hamba Allah dari jamaah telah memberikan. Kemudian peta yang paling dekat ke pondok, Alhamdulillah kemarin juga diberikan, tinggal tengahnya ini. Sehingga kalau tanah ini keambil, nanti pondok itu punya akses pembuangan sampai ke belakang, dan ini untuk perumahan guru-guru juga. Karena guru kita bertebaran di mana-mana. Dan mohon didoakan, dan kita sudah tawar menawar dengan beli harganya tidak banyak. Kalau kita adukan kepada Allah maka kecil. Antara 135-140 juta untuk penyempurnaan ini. Dan mohon dikhususkan ini. Karena sangat penting kalau sudah kita sampai ke sungai mudah pembuangan. dan Karena pondok itu kalau semakin besar paling repot adalah urusan pembuangan. Nanti airnya akan dibuang belakang jadi nanti lebih aman. Tidak ganggu yang lainnya. Jadi mohon didoakan. Tidak banyak, 135 untuk tetek bengeknya 140 juta. Itu saja sudah sempurna nanti tanah sampai ujung sana. Minta didoakan khusus. Sekarang kita minta fatihah. Kecil. Dan jangan lupa ini Allah belum beres loh ya. Sudah masih doa. Allah ini, Allah ini belum beres. Tidak tahu berapa duit ini. Ratusan juta. Allah putri. No. Nah, namanya pondok bangunan nawur. Sudah. Pokoknya pengen bangun, bangun begitu saja. Kalau lagi bingung ya minta doa begini nih sudah. Makanya mohon dikhususkan doa untuk ini. Al-Fatihah. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim wa taqabbal minna barakatil